Alhamdulillah pada sore hari ini kita telah berada di awal dari bulan Ramadan pada tahun 1441 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 24 April tahun 2020 pada hari Jumat Allah Jalla wa'ala masih memberi kesempatan kepada kita untuk merasakan nikmat talabul ilm. Kenikmatan menuntut ilmu. Mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini merupakan cara yang terbaik. Bagi seorang muslim untuk mengisi. Waktu-waktu yang berlalu di bulan Ramadhan. Ramadhan dengan membaca Al-Quranul Karim dan mentadaburi kitab Allah Azza wa Jal dan membaca sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zikrullah menegakkan ibadah salat yang wajib demikian pula yang sunnah Maka ini merupakan cara-cara yang terbaik mengisi waktu-waktu kita agar ibadah puasa yang kita lakukan bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. terkhusus pada hari-hari ini sebagaimana yang kita ketahui kesempatan kita untuk memperbanyak tinggal di dalam rumah untuk saling mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat bersama dengan keluarga berpuasa tilawatul Quran dan menegakkan salatul tarawih, salatul lail di malam hari bersama dengan keluarga dan juga merupakan kesempatan bagi kaum muslimin untuk memimpin keluarganya di dalam melakukan ibadah yang mulia tersebut menghafal ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan mengimami salatul tarawih dengan apa yang kita miliki dari hafalan. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian dan membimbing kita untuk semangat di dalam melakukan ibadah ini. sambil kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari kaum muslimin Kembali kita melanjutkan kajian kita dari mendulang faidah dari kitab Uddatul Sabirin wa Dakhiratul Syakirin. karya al-imam al-allamah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Abi Bakar Ibnu Ayyub yang dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi taala alaihi dan kita masih melanjutkan bab yang ke-13 di mana beliau menerangkan bahawa seorang hamba dalam kondisi apapun tidak bisa melepaskan dirinya dari sifat kesabaran. Sabar dibutuhkan setiap saat. Baik sabar dalam menghadapi hal-hal yang sejalan dengan hawa nafsu atau yang menyelisihi hawa nafsu. Yang sejalan dengan hawa nafsu, seorang membutuhkan kesabaran tingkat tinggi. Karena sesungguhnya dalam hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba berupa kenikmatan, maka di sanalah. terdapat ujian dan cobaan yang berat yang membutuhkan kesabaran di dalam menghadapinya. Sabar ketika diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimanfaatkan dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa ala. Sabar ketika hidup bersama dengan keluarga agar tidak sampai menyebabkan seorang hamba itu berpaling dari agama Allah tabaraka wa taala demikian pula <clears throat> bersabar dalam menghadapi hal-hal yang menyelisihi hawa nafsu baik yang sifatnya ittirari atau ikhtiari sabar ikhtiar yang berkaitan dengan ketaatan dan kemaksiatan. Maka seorang hamba membutuhkan kesabaran di dalam menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan sabar dalam hal ini sebagaimana yang telah kita terangkan sabar dalam tiga keadaan. Bersabar sebelum memulai amalan tersebut. Dengan senantiasa meluruskan niat. Ikhlas. Di dalam melakukannya. Kemudian sabar ketika kita sedang menyelami amalan itu dengan senantiasa meluruskan niat. Jangan sampai disusupkan berbagai macam niat-niat yang dapat merusak amalan dari niat ria ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia maka dia wajib untuk senantiasa bersabar dalam menjaga niatnya Kemudian yang ketiga adalah bersabar setelah selesai di dalam menjalankan ibadah itu. Agar kemudian dia waspada dan berhati-hati jangan sampai dia melakukan satu amalan yang dapat membatalkan amalan soleh yang telah dia lakukan. dan bersabar untuk meninggalkan sifat takabur, sifat takjub, bangga dengan apa yang telah diamalkan. Merasa bahwa dia telah mendapatkan jaminan keselamatan. Maka dia bersabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan yang dapat merusak apa yang telah diamalkan dari amalan saleh. Ini kaitannya dengan bersabar di dalam menjalankan ketaatan. Lalu bagaimana dengan bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan? Kata beliau, rahimahullah ta'ala wa amma sabru anil ma'asi fa amruhu Adapun bersabar untuk meninggalkan perbuatan kemaksiatan maka ini perkaranya jelas itu hal yang wajib dilakukan oleh seorang hamba tidak akan terwujud ketakwaan seorang hamba pada dirinya hingga dia menjalankan apa yang diperintahkan Allah Jalla wa'ala dan meninggalkan apa saja yang dilarangnya dan apa saja yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasul maka itulah kemaksiatan maka seorang hamba wajib bersabar untuk meninggalkannya وأعظم ما يعين عليه قطع المألوفات ومفارقة الأعوان عليها في المجالسة والمحادثة mujalasati maka perkara yang terbesar yang dapat membantu seorang hamba untuk bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan adalah memutuskan dirinya dari apa yang biasa dia lakukan berupa kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat menjurumuskan dia kepada kemaksiatan serta meninggalkan dan memutuskan hubungan dengan hal-hal yang mendorong atau yang membantu dari kalangan manusia yang mengajak dia untuk berbincang, membahas, atau bahkan melakukan apa yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia berupaya untuk memutuskan diri dari segala hal-hal yang melalaikan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan dia terus menceburkan dirinya kepada kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang menjatuhkan dia kepada kemaksiatan sebab apabila seorang terbiasa dalam melakukan kemaksiatan lalu dia tidak juga berupaya untuk memisahkan diri dan memutus hubungan dengan segala faktor pendorong yang menyebabkan ia terjatuh ke dalam perbuatan kemaksiatan maka dia akan terus menerus dalam kemaksiatan itu maka dia harus memutuskan hubungan pertama dia bertobat, meninggalkan perbuatan kemaksiatan itu menyesali apa yang dia lakukan dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Kemudian dia berupaya menjaga bersama siapa dia duduk berteman. Karena pertemanan itu memberi pengaruh yang kuat terhadap kepribadian seseorang, kebiasaan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil Seseorang itu berjalan di atas agama dan keimanan khalilnya, teman dekatnya maka hendaknya salah seorang kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman dengan siapa dia berkawan dan bersahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al mar'u ma'a man ahabba qiyamah seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan yang dia cintai pada hari kiamat maka apabila dia tetap saja berjalan dan cinta kepada orang-orang yang buruk maka akan dikumpulkan bersama dengan mereka demikian pula lingkungan dia berupaya untuk meninggalkan al-bi'atus sayyi'ah lingkungan yang buruk lingkungan yang bobrok yang merusak keimanan yang merusak akidah, yang merusak akhlak. Maka dengan cara yang demikian dia mampu untuk meninggalkan kemaksiatan itu. Namun apabila tabiat yang buruk itu dia tidak meninggalkannya. Lalu tabiat dan kebiasaan ini dikuatkan oleh syahwatnya. Maka ini kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjadi dua tentara dari tentara syaitan. Yang pertama tentara syahwat. Yang kedua tentara al-adah, at-tabi'ah. Tabiat dan kebiasaan. Dua tentara syaitan ini apabila bergabung, maka akan sulit bagi pembangkit keimanan untuk mampu memberikan perlawanan kepada dua tentara syaitan ini. Dia sulit untuk menaklukkannya. Maka dia harus berupaya meninggalkan kebiasaan buruk harus ada tekad yang kuat. Sambil dia memohon pertolongan. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kaitannya dengan sabar ikhtiar. Kesabaran itu kembali kepada pilihan seorang hamba. Yang berkaitan dengan menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Lalu bagian yang kedua, ma la yadkhulu tahta al-ikhtiyar wa laysa lil 'abdi hilatun fi daf'i. Bagian yang kedua adalah sesuatu yang tidak ada pilihan bagi seorang hamba. Tidak ada cara bagi seorang hamba untuk menolaknya. Hal itu pasti akan menimpanya. Karena itu sudah menjadi ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kal masaib allati la sun'a lil 'abdi fiha. Seperti halnya musibah-musibah yang menimpa. Yang mana musibah ini tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Tidak ada campur tangan seorang hamba dalam timbulnya kemaksiatan itu. Namun itu sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gempa bumi misalnya. Gunung meletus, banjir, tanah longsor, tsunami dan yang lainnya. Tidak ada campur tangan dari pihak manusia. Termasuk dalam hal ini kata beliau kamauti man ya'izu alaihi. Kematian orang yang dia cintai. Wasariqati malih atau dia kehilangan harta, hartanya dicuri oleh orang lain. Demikian pula ketika seorang hamba jatuh sakit dan yang semisalnya. Yang ini seorang memang tidak mampu menolaknya. Wahada nau'an Maka jenis yang kedua ini terbagi menjadi dua bahagian. Ahaduhuma bagian yang pertama mala sun'a adamiyin fihi. Musibah yang menimpanya tidak berkaitan dengan manusia. Wasani dan yang kedua, ma'asabahu min jihati adamiyin mithlih. Sesuatu yang menimpanya yang ada kaitannya dengan Bani Adam yang lain. Ada kaitannya dengan manusia yang lainnya. Seperti ketika dia dicela oleh orang lain, dicaci maki, dipukul oleh orang lain dan yang lainnya. Maka ini terbagi menjadi dua bahagian. Saya ulangi, bahagian yang pertama adalah satu musibah yang menimpa seorang hamba. Tidak ada campur tangan manusia padanya. Bahagian yang kedua, musibah yang menimpa seorang hamba. Namun ada campur tangan manusia. Seperti ketika dia dicerca oleh orang lain, disakiti oleh orang lain, dipukul oleh orang lain, dan yang semisalnya. Maka jenis yang pertama, yaitu musibah yang menimpa seorang hamba yang tidak ada campur tangan manusia padanya, Kata beliau rahimahullah taala arba'u maqamat. Maka di sini ada empat kedudukan. Ada empat sikap yang dilakukan oleh manusia ketika ia ditimpa musibah. Bencana yang tidak ada campur tangan manusia padanya ahaduha tingkatan yang pertama maqamul ajzi wasyakwa wattasakhut tingkatan yang pertama adalah tingkatan berontak mengeluh marah murka ketika mendapatkan cobaan itu Dia kehilangan kontrol, dia hilang kesabaran. Ada yang meninggal dari orang yang dia cintai, menyebabkan dia berontak, dia marah, dia meratap. Dan dipenuhi dengan berbagai macam keluhan. Ini sikap yang pertama. وهذا لا يفعله إلا أقل الناس أقلا ودينا ومروءة dan tidak ada yang melakukan perbuatan ini kecuali orang yang menunjukkan sangat rendah akalnya sangat lemah keimanannya dan tidak memiliki harga diri menghadapi musibah dengan melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari jalur syariat. Tidak bersabar, teriak-teriak, meronta, menyiksa diri, meratap dan yang semisalnya. Maka ini kata beliau, a'zamul musibatain. Ini adalah musibah yang lebih besar dari dua musibah yang menimpanya. Dia dapat musibah dia terkena bencana. Itu sudah musibah. Namun ketika dia menghadapi itu tidak dengan kesabaran tapi dengan kemurkaan, dengan kemarahan, dengan berkeluh kesah, dengan meratap, dengan berontak, maka ini kata beliau musibah ini lebih besar daripada musibah yang menimpanya di awal kali. Jadi dia terjatuh ke dalam dua musibah. Sementara musibah yang menimpanya itu tidak akan merubah kondisi ketika dia marah. Ketika dia merata tidak akan merubah kondisi yang ada. Yang sudah ditetapkan ajalnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak akan mungkin bisa terjadi perubahan yang sudah mati dihidupkan kembali. Tidak mungkin. Maka ini tingkatan orang yang sangat lemah akalnya, sangat lemah keimanannya. Al-maqam tsani sikap yang kedua maqamus sabri adalah tingkatan sabar. Dia bersabar menghadapi cobaan yang menimpanya. Dan kesabaran seseorang di dalam menghadapi musibah itu macam-macam. Ada yang sabarnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia meyakini bahwa seorang yang bersabar itu akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia melakukan kesabaran itu karena dia beribadah kepada Allah. Nah, ini mulia. Ada orang yang bersabar karena menjaga harga dirinya, memelihara kehormatan diri, tidak ingin direndahkan di tengah-tengah masyarakat. Istilahnya orang jaim, jaga image. Dia sabar, dia memperlihatkan bahwa dia sabar. Karena dia tidak ingin dipermalukan di hadapan orang lain. Dan ada pula seorang yang bersabar karena memang itu sifat dia. Itu adalah tabiat dia. Jadi macam-macam tingkatan orang yang bersabar itu ketika menghadapi musibah. Dan ini tingkatan yang wajib. Dia wajib untuk bersabar. Apabila disertai dengan ibadah, dia bersabar karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Jalla wa'ala. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan pahalanya tanpa hisab, tanpa perhitungan. Tingkatan yang ketiga maqamur ridha. Tingkatan ridha. Jadi bukan sekedar sabar. Namun tingkatannya sampai kepada tingkatan dia rida terhadap apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dia menerima dengan sepenuhnya. Maka ini tingkatan lebih tinggi daripada tingkatan sabar. Kalau tingkatan sabar, sepakat para ulama, itu adalah tingkatan yang wajib. Tingkatan yang wajib. Adapun tingkatan ridha, terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah ridha menerima dengan sepenuhnya terhadap apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepadanya dari musibah yang menimpanya itu wajib ataukah keutamaan? Nah, di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagian pendapat para ulama mengatakan bahwa yang wajib bagi seorang mukmin ketika mendapatkan musibah bukan hanya sekedar bersabar namun ridha. Menerima dengan sepenuhnya. Sebagian mengatakan bahwa ridha tidak wajib. Yang wajib adalah bersabar. Namun bagi seorang yang memiliki sifat ridha ketika mendapat musibah maka itu keutamaan. Tingkatan yang keempat maqamus syukri adalah tingkatan bersyukur. Tingkatan bersyukur wa huwa a'la min maqamir ridha fa innahu yashhadul baliyata ni'mah عليها، dan ini tingkatan lebih tinggi daripada tingkatan ridha sampai tingkatan syukur kenapa karena dia memandang bahwa musibah yang menimpanya itu adalah sebuah kenikmatan musibah yang menimpanya sebagai sebuah kenikmatan sehingga dia bersyukur kepada yang memberikan kepadanya musibah yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ini tingkatan yang tertinggi dapat musibah malah bersyukur dia bersyukur kepada Allah Jalla maka ini empat tingkatan. Bagi seorang yang mendapatkan musibah, musibah yang murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada campur tangan manusia padanya. Wa amman na'uthani adapun jenis yang kedua jenis yang kedua yaitu musibah yang menimpanya yang ada kaitannya dengan campur tangan manusia, tindakan manusia. Wa huwa ma asabahu min qibalin nasi falahu fihi hadhihi al-maqamat wa tanzafu ilaiha arba'atun ukhar. Yaitu apa yang menimpanya dari musibah, dari cobaan dari sisi manusia Manusia ada yang menyakitinya, manusia ada yang mencaci makinya, ada yang mengolok-oloknya, ada yang memukulnya dan seterusnya dari sisi manusia. Maka dia pun dalam menghadapi hal ini itu tidak terlepas dari empat tingkatan yang telah kita sebutkan tadi. Ada tingkatan al-ajiz, berontak, tidak punya kesabaran, ada tingkatan sabar, ada tingkatan ridha, dan ada pula tingkatan syukur. Namun, ada tambahan lagi empat hal yang berikutnya. Ada empat tingkatan yang berikutnya. Ketika seorang diberi cobaan yang berkaitan dengan tindakan manusia. Yang pertama kata beliau, maqamu al-afwi was-safhi. Tingkatan memaafkan dan melupakan masa lalu. Jadi ketika ada seorang menyakitinya, ada seorang mencaci makinya, ada seorang merusak kehormatannya, maka dia menghadapinya dengan memberi maaf. Al-afu was-safhu. Kata para ulama, perbedaan antara al-afu dan as-safhu bahwa al-afu adalah meninggalkan untuk menghukumi orang yang bersalah itu. Dia memberi maaf. Itu makna al-afu. Adapun as-safhu itu lebih tinggi lagi tingkatannya. Bukan hanya sekedar meninggalkan untuk memberi hukuman. Namun dia tidak mencela orang yang uh, menyakitinya. Dia tidak mencelanya, dia melupakan apa yang telah lalu. Oleh karena itu Allah Azza wa Jal berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allah ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri kalian, anak-anak kalian, ada yang menjadi musuh bagi kalian. Maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Dan apabila kalian melakukan al-afu, memberi maaf. Wa tasfahu dan tidak mencelanya. Wa taghfiru dan melupakan apa yang telah lalu. Ya. Seakan-akan apa yang pernah terjadi seperti tidak ada kejadian. Dan tingkatan memberi maaf ini lebih mendekatkan diri seorang hamba kepada takwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Jalla wa'ala, wa anta'fu aqrabu taqwa. Kalian memberi maaf, itu lebih mendekatkan diri kalian kepada takwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tingkatan yang kedua, Ketika ada seorang menyakiti kita, memukul kita, merusak kehormatan kita, adalah tingkatan maqamus sala salamatil qalbi min iradati tashaffi wal intiqam. Adalah tingkatan selamatnya hati kita dari memiliki keinginan untuk membalas dendam Ini tentu merupakan tingkatan yang sangat mulia sekali. Dan sangat sedikit di antara manusia yang bisa melakukannya. Kebiasaan manusia ada orang menyakitinya ya dia membalas. Kalau dia membalas dengan balasan yang semisalnya dalam hukum syariat diperbolehkan. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ siapa yang melampaui batas kepada kalian, maka kalian boleh membalas sikap melampaui batas yang semisalnya. Diperbolehkan dalam hukum syar'i. Kalau dia membalasnya dengan berlebihan, maka dia terjatuh ke dalam kemaksiatan. Dan apabila dia tidak membalas sama sekali, tidak punya keinginan untuk membalas, Dia selamatkan hatinya dari keinginan membalas dendam, intiqam, tasyaffi. Maka ini adalah merupakan kedudukan yang mulia yang dimiliki oleh seorang mukmin. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga, maqamu syuhudil qadar. Yaitu tingkatan melihat kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang itu yang berbuat zalim kepadanya, yang menyakitinya, yang merusak kehormatannya, namun dia melihat dari sisi takdir. Siapa yang menakdirkan ini? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jal yang telah menetapkan hal itu terjadi dan menimpanya Allah Azza wa Jal tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Memang betul manusia itu yang menyakitinya itu, yang merusak kehormatannya itu berbuat zalim. Dia berdosa. Namun dia melihat dari sisi, ya ini sudah ditakdirkan oleh Allah, ini sudah terjadi. Yang telah menakdirkan ini semua, tidaklah berbuat zalim kepada hambanya. Wa ma ana bidhallamin lil abid. Kata Allah Jalla wa ala, aku tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambaku. Sehingga dia melihat dari sisi ini bahwa yang telah menakdirkan ini bukanlah zalim kepada hambanya. Ya. Namun itu semua berjalan bersama dengan takdir Allah. Tabaraka wa ta'ala. Sehingga dia menyikapi perbuatan manusia yang menyakitinya itu seperti udara yang panas atau yang terlalu dingin yang menimpa seseorang sehingga dia merasa berat, dia kepanasan atau dia kedinginan. Namun dia tidak mampu untuk menolaknya. Karena Allah Azza wa Jalla telah menakdirkan hal itu untuknya. Maka seorang yang tidak memiliki sikap kesabaran ketika dia merasakan kepanasan atau ketika dia merasakan kedinginan karena Allah Azza wa Jalla yang telah menetapkan suhu-suhu tersebut udara-udara di satu wilayah lalu dia tidak memiliki kesabaran maka ini hal yang tidak wajar karena itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib baginya adalah bersabar. Maka dia menyikapi perbuatan manusia yang menyakitinya seperti itu. Ya sudahlah, ini sudah ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Maka dia melihat dari sisi takdir. Ini tingkatan yang ketiga. Jadi sudah tiga tingkatan. Yang pertama adalah memaafkan dan tidak berkeinginan untuk e, meninggalkan untuk mencelanya. Kemudian yang kedua adalah tidak ada keinginan untuk membalas dendam. Hatinya salim. Bersih dari keinginan itu. Kemudian tingkatan yang ketiga bahwa dia melihat ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan dia untuk bersabar. Tingkatan yang keempat, maqamul ihsani ilal musi tingkatan berbuat kebaikan kepada orang yang melakukan keburukan kepadanya subhanallah wa muqabalatu isaatihi bi ihsanik dan membalas sikap perbuatan buruk yang dilakukan kepadamu dengan perbuatan baikmu kepadanya dia berbuat buruk kepadamu, dia menyakitimu. Maka engkau membalasnya dengan berbuat baik kepadanya. Subhanallah. Ini tingkatan yang bukan saja dia maafkan, ya. bukan saja dia tidak punya keinginan untuk melakukan pembalasan dendam kepadanya, bahkan dia berbuat baik kepadanya. Allahu Akbar. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah wa fi hadzal maqami min al-fawaid wal masalih ma la ya'lamuhu illa Allah. Dan pada kedudukan ini banyak sekali terdapat faidah dan kemaslahatan manfaat yang tidak ada yang mengetahui besarnya keutamaan itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apabila seorang tidak mampu sampai kepada tingkatan ini, hati-hati. Jangan sampai dia terjatuh kepada tingkatan yang justru akan merusak dirinya. Dia tidak mampu untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Ya sudah, kamu turun tingkatan. Turun tingkatannya ke tingkatan uh, adam iradati tashaffi wal intiqam. Tidak punya keinginan untuk membalas dendam. Tidak mampu. Ya, turun tingkatan. Maafkan. Tidak mampu. Ya, turun tingkatan. Kalau begitu engkau bersyukur. Tidak mampu. Ya ridha. Tidak mampu. Sabar. Ah, itu batas terendah. Sabar. Jangan sampai kemudian engkau terjatuh ke dalam tingkatan yang paling rendah yang menyebabkan engkau terjatuh ke dalam musibah yang berikutnya setelah engkau mendapatkan musibah sebelumnya. Yaitu tidak memiliki kesabaran. Berbagai macam keluhan. Berontak. Maka ini tingkatan yang sangat rendah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Menunjukkan kedangkalan akalnya, kedangkalan imannya dan kedangkalan muruahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari akhlak yang buruk tersebut. Saya kira sampai di sini yang kita jelaskan pada pertemuan kita di hari perdana di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya, melimpahkan keberkahannya kepada kita dan semoga kita diberi kemudahan untuk menjalani ibadah yang mulia ini dengan memperbanyak amalan saleh dengan penuh kesabaran dan semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Jalla wa'ala yang meraih kesempatan untuk menjadi utaqa minan nar orang-orang yang dibebaskan dari api neraka wallahu taala alam bisawab Taib, saya kira sampai di sini insyaallah semoga apa yang kami sampaikan beri manfaat kepada kita sekalian dan semoga menambah ilmu dan keimanan kita lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh